Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kok langganan, pagi aduh-aduh, malam iung-iung, siang tolong, tolong bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Ngeluh terus bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik lima lima hilangkan sakit kepala. Sipnyo. Medik lima lima produksi Kalbe Farma. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur telah kau perbuat dengan diriku. Maafkan aku, Kak. Maafkan. Aku tidak dapat mengendalikan diriku lagi. Aku aku telah berlaku gila memandangi tubuh dan wajahmu. Aku bersalah padamu, Kak. Tidak sepantasnya aku berbuat seperti itu. Aku, aku bersalah padamu. Aku bersalah padamu, Kak. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu, badan meriang ya. pak, mampet pak. sakit kepala lah. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah dan Leluhur kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Sukiat, pengarang cerita Peter Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi, Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuri sebagai Cempaka, Andiris Hadis sebagai Kolubeng, Asdi sebagai pria agung, Eli Burhan sebagai wanita agung, dan pembawa cerita Neni Sumarti. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil meninggalkan Pulau Karang yang nyaris akan meratus. Untuk apa mempertaruhkan nyawa? Oh, apakah kau tidak mengetahui betapa berartinya emas-emas itu, Guru? Yang dapat menjamin hidup kita sepanjang masa. Oh, menaikkan harkat dan martabat kita dari manusia hina dina menjadi manusia terhormat yang disegani guru, dipuja-puji. Ah, ah, ah. Kelak, jika kita semua selamat tiba di tanah Pasundan, aku akan memberikan sedikit bekal untuk hidupmu, agar dapat hidup layak dan terhormat. Oh, kau, kau akan memberikan aku bekal, guru? Bekal apa yang akan kau berikan tanpa mas-mas itu? Oh, ah, uang dan sepetak tanah. Oh. Paman Luben, ketahuilah. Oh. Adik Purbaya ke tanah Pasundan adalah seorang raja yang membawahi lima kerajaan. Oh. Jika kau membutuhkannya, walaupun tidak sebanyak yang ada di pulau itu, aku akan dapat memberikan bekal padamu. Oh. Apa yang kau rasakan, Paman? Berhentilah untuk bicara. Beristirahat saja. Apakah... Apakah aku tidak salah dengar, Guru? Ah, engkau... Engkau seorang raja? Ah. Melihat keadaan Kolubing yang diambang aja, Raden Purbaya tidak lagi dapat berdusta. Sambil mengurut jalan darah di sekitar dada Kolubeng, Raden Purbaya menganggukkan kepalanya sambil menjawab membenarkan kata-kata Cempaka. Benar Paman Lubeng. Karang Sedana di tanah Pasundan adalah kerajaanku. Oh. Oh. Oh. Oh. oh. Betapa puasnya hidupku ini. Mati pun aku rela telah mendapat kehormatan bersahabat dengan seorang raja seperti kau, Tuhan Kubur. Ah, aku, aku, Kolu Beng, manusia hina, pajak liar yang kotor, mendapat kehormatan yang tiada tara. Oh, Paman, beristirahatlah. Terlalu banyak bicara dan tertawa akan membuat luka paman menjadi semakin parah. cepat oh, dan coba kuasai kemudi sebelum perahu layar ini dihempas gelombang besar. Oh, oh, tinggalkan aku di sini. Oh. Ayo, mari kita lihat keluar, Kak. Lihat itu adik Purbaya. Api berkobar menyala di atas pulau karang itu. kuasai kemudi. Aku akan menurunkan layar kapal ini. Gelombang ini mengayun kapal kita karena batu-batu besar yang jatuh di sekitar kita. Dan lagi getaran dari dalam perut pulau itu sangat luar biasa akibatnya bagi air laut ini. gelombang laut yang diakibatkan oleh getaran perut gunung berapi yang terdapat di Pulau Karang itu melempar kapal layar yang berbendera lingkaran api itu melesat dan menjauhi daerah maut itu. Dan beberapa saat kemudian, gelombang laut pun mulai berkurang. Raden Purbaya yang memegang kemudi mulai dapat menguasai dengan baik. lepas dari daerah yang sangat berbahaya, Kanjeng Baka. lihatlah itu adik Purbaya. Pulau Karang itu sudah tidak terlihat lagi. Apakah kita telah jauh meninggalkannya? A ah, atau... Tenggelam. Aku kira pulau itu hilang tenggelam ke dasar samudra. Itu, lihatlah sisa-sisa asap masih dapat kita lihat di atas samudra yang mahal luas itu. Oh, Paman Lubeng, lihat keadaannya. Paman. Paman Lube. Bagaimana adik Purbaya? Paman Lube sudah tiada. Kita kini hanya berdua saja di atas samudra yang maha luas ini. Apa yang akan kita perbuat sekarang dengan Paman Lube? Iya. seperti yang diinginkannya. Mati terkubur di dasar laut. Ya, kita akan melakukannya. Tolong, carilah sesuatu untuk memberatkan tubuhnya dan sedikit tali. Iya. Aku akan melemparkan tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam bilik kapal. Aku tidak sanggup melihat air laut yang memerah akibat tubuhnya dilahap hewan-hewan buas lautan. Ya, tetapi ini adalah kehendaknya. Dan memang beginilah aturan permainan para pelaut. kalian pijitin cepat, cepat. lo Pak Buat, sakit kepala kok langganan. Pagi aduh-aduh, malam ngiung-ngiung. Siang tolong, tolong bosan aku, Pak. Aduh, Bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala nasibnya. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Segera setelah memberikan penghormatannya yang terakhir pada tubuh Kolubeng yang telah membeku, Raden Purbaya kemudian menjatuhkan tubuh Paman Lubeng ke dalam air. Apa yang terjadi dengan dirimu, Kak? sebaiknya kau masuk saja ke dalam, Kak. Kau mabuk laut. Ayo. Beristirahatlah di sini. Kak, Kak Cempaka. Kak. Kak Cempaka tidak sadarkan diri. yang agung. Maka Cempaka tidak juga sadarkan diri. Nafasnya masih tetap kurasakan. Mungkin keadaan seperti ini terjadi dari pusat kesadarannya. Biarlah aku tunggu beberapa saat saja di sini. Perapian. Sebaiknya aku pindahkan tubuh Kacempaka ke dekat perapian sana. Agar ia sedikit hangat. Eh. Di aku, entah apa yang akan terjadi jika aku harus sendirian berada di kapal ini tanpa seorang pun yang menemani. Wahai kekuatan suci, tolonglah jangan biarkan Kacempaka mendapat celaka. Kak Cempaka sadar kembali. Ah, Kak, Kak Cempaka. adik Purbaya. Oh, di mana aku sekarang berada? Kita berada dalam pelayaran kembali ke tanah Pasundan, Kak. Bagaimanakah keadaanmu sekarang ini? Ah, kepalaku rasanya pening sekali. Dan tubuhku rasanya ringan, tidak bertenaga. Kau mabuk laut, Kak. Beristirahatlah. Pejamkanlah matamu. Dan Kak, jika kau bangun nanti, kau akan kembali segar. Tidur Kak Cempaka. Atau ia tidak sadarkan diri lagi. Nafasnya mengalir dengan teratur. Agaknya Kak Cempaka tengah pulas tertidur. Ya, biarlah aku akan menjaganya hingga ia sadar kembali. Raden Purbaya duduk bersandar di sudut kamar. Pikirannya menerawang jauh mengingat masa lalu. Masa-masa pengabdian dari Cempaka masa-masa pelarian dari Karang Sedana, masa di mana penderitaan menyelimuti dirinya. Dan gadis manis yang kini terbaring di hadapannya mengurus dan mempertaruhkan nyawa untuk menjaga diri dan keselamatannya. Ah, Dewata Agung. Aku tidak tahu lagi sejauh mana aku mencintai dirinya. Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku mencintainya dengan segenap hatiku. Dengan seluruh jiwaku. Seluruh ragaku. Cintaku tidak akan pernah habis. Walaupun raga ini memisahkan diri dari nyawa. Kak. Kak Cempaka. mencintaimu. Aku, aku mencintaimu. kakinya runtuh. Dipandanginya pula leher yang cincang, tubuhnya, bahkan seluruh bagian tubuhnya. Setelah beberapa saat bersimpuh di samping balai, di mana tubuh cempaka terbujur, Raden Purbaya bangkit dan kemudian duduk di pinggir balai-balai kecil itu. Tangannya meraba wajah gadis yang tengah tidak sadarkan diri dan tanpa dapat menahan diri lagi, Raden Purbaya menciumi wajah gadis yang kerap menjadi buah mimpinya. Akan tetapi, tidak, kau tidak bersalah adik Purbaya. Kau tidak bersalah. Kau adalah pemuda pujaanku. Kau adalah tambatan hidupku. Jangan katakan kau bersalah. Kau adalah kekasihku, pujaanku. Menyaksikan keadaan Raden Purbaya yang bagaikan kehilangan ingatan akibat sikapnya tadi, Cempaka menjerit dan kemudian memeluk serta menciumi wajah dan bahkan seluruh tubuh Raden Purbaya. Raden Purbaya yang diguncang-guncang tubuhnya serta dihujani ciuman oleh Cempaka menjadi tersadar dari lamunannya yang dalam, dari guncangan batinnya. Pemuda gagah perkasa dari Karang Sedana itu kemudian membalas pelukan itu dengan mesranya. Tetapi beberapa saat kemudian, tubuh kedua remaja yang masih erat berpelukan. Ya, cahaya itu semakin lama menjadi semakin terang gemilau. Tiba-tiba cahaya itu lepas dari tubuh kedua remaja dan kemudian menjelma menjadi dua sosok tubuh, pria agung dan wanita agung. Amanah Pasundan sudah kian tidak terkendali. Ini adalah akibat dari permainan asmara kalian. Kalian harus segera bersatu. Kekuatanku akan dapat lahir dalam diri kalian secara utuh jika kalian telah bersatu. Ampun, Siang Agung. Saya menyadari bahwa semua yang terjadi ini semata-mata adalah kesalahan saya. Bukan kesalahan adik Purbaya. Sayalah yang bersalah. Apapun yang terjadi di tanah Pasundan, bukan kesalahannya. Saya adalah seorang raja dari tanah Pasundan. Saya bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman di tanah itu. Tetapi, jika sampai terjadi kekacauan dan angkara, itu adalah tanggung jawab saya yang tidak ada hubungannya dengan Kak Cempaka. aku yang telah membuat engkau pergi meninggalkan tanah Pasundan. Aku yang bersalah, wahai yang agung. Kalian dapat menanggung bersama-sama akibat yang telah terjadi di tanah Pasundan. Satu hal yang saat ini dapat aku bantu ialah memberikan engkau petunjuk untuk dapat segera kembali ke tanah Pasundan. Oh, bisakah itu terjadi? Kuasailah Aji Halimunan yang terdapat pada warangka kujang pusaka kalian. Dengan aji tersebut, kalian akan dapat tiba ke tanah Pasundan dalam sekejap saja. Hanya itu yang dapat kami berikan pada kalian. Nah, selamat tinggal. Tanah Pasundan menunggu kedatangan kalian. Oh, kita dapat tiba dengan segera di Tanah Pasundan. Ayolah, kita coba pelajari aji kesaktian itu. Mari, kemarikan tanganmu. Marilah. waktu-waktu yang lalu, setelah beberapa saat saling genggam, tubuh mereka bergetar hebat. Dan beberapa saat kemudian cahaya kembali membias di tubuhnya. Dan cahaya dari seluruh tubuhnya perlahan-lahan terpusat pada tangan lain dari Raden Purbaya dan Cempaka yang tidak saling genggam dan akhirnya... tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah akhir dari kisah mereka di atas kapal layar lingkaran api? Apakah Raden Purbaya dan Cempaka akan dapat menguasai ajian Halimunan untuk dapat segera tiba di tanah Pasundan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.